Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ihdalih naitu ta'alluma wa ta'lim tadhakkura tadhkir wa nafa wal intifa wal hasala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair. Rabi'ah ya. Masbuk yang tidak mendapatkan bersama imam berimam imam salat Jumat Rokatan satu rokaat pun Yalzamuhul ihram bil jum'ah wajib atasnya takbiratul ihram dengan niat sholat Jum'at. <coughs> Summa yutimmu duhran arba'an kemudian dia menyempurnakan sholatnya dengan sholat duhur empat rakaat wa yusirru bil qiraah dan ketika dia bangun untuk menambah empat rokaat, maka di sini dia tidak mengeraskan suaranya, ya, tapi memelankan suaranya. Padahal sholat Jumat adalah termasuk sholat al-jahriyah, sholat yang disunahkan untuk dikeraskan suaranya. Tapi karena dia sholatnya ketika itu dianggap sholat duhur, yang sholat duhur adalah sholat sirriyah, maka dia disunnahkan untuk membelankan suah, suara. Nah, ya, berbeda dengan yang mendapatkan satu rokaat. Dia dapatkan rokaat kedua. Kemudian ketika salam, imamnya berarti dia menambah satu rokaat. Karena dia sudah mendapatkan satu rokaat, berarti dia mendapatkan sholat Jumat. Nah, ketika dia bangun, ini sunnahnya adalah al-jahar, mengeraskan suara suara. Tapi mungkin banyak di antara mereka yang ke, mungkin yang ketika ketinggalan satu rokaat menambah satu rokaat setelah isalamnya imam, ketika menambah tidak mengeraskan suara. suara. Tapi mestinya dan yang sunnah ketika itu adalah mengeraskan suara. Sama juga seperti salawat jahriyah yang lain. Masih masalan kalian ketinggalan salat maghrib dua rokaat hanya mendapatkan satu rokaat, rokaat ketiga aja kalian dapatkan. Berarti kalian nambah berapa? Dua rokaat. Ketika kalian salam imamnya, kalian menambah dua rokaat dikeraskan suaranya dipelankan. Yang sunnah dikeras, mestinya yang sunnah dikeraskan. Tapi tidak tahu yang berjalan, yang berlaku. Dikeraskan apa tidak? Karena mengeraskan suara itu tidak harus imam, Ya, walaupun sholatnya sendi, sendiri sunnah tetap mengeraskan suara. Tidak harus imam. Kalau makmum jelas memelankan suara. Tapi yang sunnah mengeraskan suara, imam dan orang yang sholat sendi, eh, semua sholawat jahriyah, semua sholat-sholat yang memang disunahkan untuk mengeraskan suara, termasuk di sini adalah sholat Jumat. Tapi ketika masbuk ini tidak satu rokaat pun mendapatkan sholatnya imam, berjamaah bersama imam, maka dia sholatnya dihukumi sholat duhur walaupun niatnya dia adalah sholat jumat. Sehingga ketika dihukumi sholatnya dia sholat duhur, ketika nambah otomatis yang sunnah baginya adalah memelankan suaranya. Wa yusirru bil kira'ah Walau ro'a masbukan akhara dan andai kata dia melihat masbuk yang lain. Siapa yang melihat? Hah? yang tidak mendapatkan satu rokaat pun bersama imam. Jadi artinya dia mendapatkan rokaat kedua setelah ruh rukuknya imam. Rok, mendapatkan rokaat kedua tapi setelah rukuknya imam. Berarti satu rokaat pun dia tidak mendapatkan berjamaah bersama imam. Berarti ini tidak mendapatkan sholat jom. Ketika dia nambah, ini masalah ini ya. Ketika dia nambah, menambah berapa rokaat? Dua apa empat? Menambah empat rokaat. Karena dia sholatnya sholat Luhur. Walaupun niatnya sholat. Tatkala dia berdiri menambah, dia melihat masbuk yang lain. Kan salam imamnya. Dia melihat masbuk yang lain. Dan ternyata dia tahu, dia tahu masbuk yang lain ini mendapatkan satu rokaat bersama imam. Kalau dia bermakmum dengannya, ah anak niat bermakmum dengan makmum tersebut yang masbuk Ya, sehingga dia mendapatkan satu rokat bersama makmum yang masbuk tadi itu kan. Maka sudah kita lewati pelajaran sebelumnya. Menurut pendapatnya, pendapatnya Imam Ibn Hajar ya. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat. Walaupun mendapatkan berjamaah bersama masbuk sekalipun. Bukan harus dengan imam Jum'ah. Bukan harus dengan imamnya sholat Jum. Jadi ketika masbuk E, menambah satu rokaat, kemudian ada orang yang terlambat, kemudian dia bermakmum dengan masbuk tersebut, dianggap menurut Ibn Hajar mendapatkan sholat Jumat ya. Ya sekarang ini kalau dia teruskan sholatnya, berarti dia sholat apa? Apa dia boleh atau mungkin harus bermakmum dengan masbuk tersebut sehingga menurut Ibn Hajar dia bisa mendapatkan sholat Jumat. Ketika dia bermakmum, berarti kan sama dengan orang yang bermakmum dengan masbuk tersebut. Ya, dari awal artinya. Nah, kita baca apa hukumnya. Lara'a masbukon akhara adraka ma'al imam yang masbuk yang lain ini dia mendapatkan bersama imam rokatan. Satu. Kalau dia tidak mendapatkan satu rokaat pun ya hukumnya sah. Sama aja. Nah ini hukumnya. Koto sholatah kotak berarti dia harus memutus sholatnya artinya membatalkan sholatnya wujuban wajib waktu dabihi dan dia bermakmum dengannya dengan siapa dengan masbuk yang lain lianna man jum'ah karena siapa yang harus melaksanakan sholat jumat yang wajib melaksanakan sholat jumat la tujazi'uhu ad-duhur tidak sah dia melaksanakan sholat duhur. Selama kesempatan sholat duhur masih ada. Jadi orang yang wajib sholat Jumat tidak sah sholat duhurnya selama masih ada kesempatan melaksanakan sholat. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang yang sengaja tidak mau sholat Jumat ketika azan duhur atau azan Jumat dia langsung sholat duhur sah. Tidak sah. Karena apa? Karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan sholat Jumat. Itu kan kaidah. Barang siapa yang masih ada kesempatan mendapatkan sholat Jumat dan dia wajib ya, kecuali kalau tidak wah. Dan dia wajib sholat Jumat, maka lazimat eh, la tujzi'uhu ad-duhur. Maka tidak sah sholatnya dia sholat duhur. Madama qadiran ala Jumat. Selama dia mampu melaksanakan sholat Jumat. Wala yajuzu lahul iktida'u bihi min ghairi qat'in dan dia tidak diperbolehkan bermakmum dengannya dengan masbuk jadi yang dengan masbuk yang lain min ghairi qat'in tanpa membatalkan solatnya, tanpa memutus solatnya. Kenapa? Litifakihim ala annahu la yajuzu iktida'ul masbukin ba'dihim bi karena mereka sepakat Bahwasanya tidak boleh bermakmum antara masbuk dengan masbuk yang lain. Wahada ma'atamadahu Ibnu Hajar. Dan ini yang dianggap muktamad oleh Imam Ibn Hajar. Minal agwali daripada pendapat-pendapat ulah. Nama. Jadi ini pendapatnya Ibn Hajar. Berarti kesimpulannya pendapat Ibn Hajar tadi masbuk yang lain. Eh, masbuk tersebut yang melihat. Masbuk tersebut. Masbuk yang apa tadi ya? yang tidak mendapatkan satu rokaat pun bersama i, imam. Melihat masbuk yang lain yang mendapatkan satu maka pendapat Ibn Hajar dia harus memutus solatnya, membatalkan solatnya dan bermakmum dari awal dengan masbuk tersebut dan dia mendapatkan solat Jumat. Niat solat Jumat dan solatnya pun betul-betul solat Jumat. Wal sani ada pendapat kedua. Wal sani kol naflan Summal iktida'u bihi. Pendapat kedua, dia bukan memutus solatnya, tapi dia rubah solatnya dengan naflan, dengan solat sun, sunnah. Kalbuha naflan, ini naflan mutlakon. Dia rubah niat solatnya, yang aslinya dia niat solat apa? Hmm? Niatnya, kalau niatnya niat solat. Walaupun mestinya solatnya solat. Nah, dia rubah solatnya atau niatnya dengan niat sholat nafilah mutlakoh Kemudian baru dia menyusul masbuk tersebut untuk mendapatkan sholat jum. Setelah dirubah dengan nafilah mutlakoh terserah. Jadi setelah dirubah nafilah mutlakoh apa harus diteruskan? Apa dibatalkan? Boleh dibatalkan, boleh di. Kalau memang masih ber, dua kemungkinan itu masih bisa mendapatkan ya, eh, berjamaah bersama makhluk tersebut. Ya, dan eh, kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat bersama masbuk tersebut kecuali dengan membatalkan ya dibatalkan. Boleh membatalkan? Boleh membatalkan? Boleh membatalkan sholat sun. Nah, membatalkan sholat yang wajib tidak boleh. Jadi harus dirubah dulu dengan sholat sunnah. Jangan membatalkan langsung. Ah, anak batalkan sholat anak ini. Anak mau makmum dengan orang tersebut. Tidak boleh. Membatalkan sholat yang wajib hukumnya ha? haram. Yang muktamad hukumnya haram. Tidak boleh membatalkan sholat yang wajib. Baik itu sholat Jumat ataupun juga sholat lima waktu. Tidak boleh membatalkan. Kalau sudah memulai, ya harus diteruskan. Tidak boleh dibatalkan. Ya, dan di sini dia agar tidak berdosa dengan membatalkan sholat yang wajib dirubah terlebih dahulu dengan niat sholat sun sunnah. Baru kemudian dibatalkan, baru kemudian bermak bermakmum. Ini pendapat kedua. Kalau pendapatnya Ibnu Hajar tadi langsung dibatalkan ya. Ya mungkin darurah itu. Sumalik tidak bihi i'tamada hadzal khiyari. Pendapat ini dianggap sebagai sebagai pendapat yang muktamad oleh Imam Khiyari wa sahibul qala'id dan pendapatnya pengarang kitab al-qala'id wal qaul salis ada lagi pendapat yang ke tiga al-iqtida'u bihi min ghairi qat'in pendapat yang ketiga dia boleh langsung bermakmum dengannya min ghairi qat'in tanpa harus membatalkan sholatnya tanpa harus merubah dengan niat sunnah tanpa juga harus membatal mengatakan langsung aja niat bermakmum dengan masbuk tersebut. Hadza i'tamada hadza Muhammad bin Afif. Pendapat ini dianggap dan diambil oleh Muhammad bin Afif wal qal ar-Rabi. Dan ada lagi pendapat yang ke empat. Ya, semoga ada yang pendapat kelima ini. Sudah banyak pendapatnya. Wal qal ar-Rabi, pendapat yang keempat. Ada musih hatil iktida'i bihi. Tidak sah bermakmum dengannya. Tetap walaupun bagaimanapun bermakmum dengannya tetap dianggap tidak. siapa itu? Oh, pagi kali. Eh, sama dahada Pendapatnya Imam Romli. Karena kita ketahui kan, Imam Romli tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat dengan mendapatkan berjamaah dengan mas, Mas buk Imam Romli. Jadi tidak sah percuma mau dibatalkan bermakmum dengan masbuk, mau diniatkan langsung percuma, tidak dapat sholat jom. Nah. Yang kelima, suri tali sehatil jum'ah ma'asuru syuruti dihasit tatun. Disyaratkan dalam sahnya sholat, ber, sholat Jumat dengan adanya syarat-syarat sholat yang lain, ya syarat-syarat sholat yang lain atau haro, satrul aurah, kemudian apa? Istiqbalul kiblah. Itu kan semuanya berlaku juga dalam sholat jum. Tidak perlu dibahas. Hukumnya sama dengan sholat lima waktu. Tapi dalam sholat Jumat ada syarat-syarat yang lebih. Yang tidak disyaratkan dalam sholat lima waktu. Yang andai kata tidak ada syarat-syarat ini, berarti tidak sah sholat Jumatnya. Padahal kalau itu terjadi dalam sholat lima waktu, masih dianggap masih dihukumi sah sholatnya. Apa itu tambahan syarat? Ahaduha wuku'uha jama'atan. Harus sholatnya berjamaah. Kalian sholat lima waktu tidak harus sholat sendiri masih dihukumi. Tapi kalian sholat Jumat sendiri di rumah. Ya, harus sholatnya berjamaah. Biniati imamah. Dan diharuskan untuk niat menjadi imam. Ya, ini sudah kita lewati. Yang menjadi imam dalam sholat Jumat harus niat menjadi imam. Dalam sholat berjamaah, sholat lima waktu, imamnya tidak harus niat menjadi imam, tapi sun. Nah, kalau dia tidak niat menjadi imam, ya dia tidak mendapatkan fadilah karena dia tidak nih niat. Tergantung Inamal amalu tergantung niatnya. Dia tidak niat sholat berjamaah, bagaimana dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ya, artinya tidak harus. Jadi imamnya yang di depan tidak niat menjadi imam tidak masalah. Yang penting makmumnya harus niat. Tapi kalau makmum yang tidak niat, imamnya niat menjadi imam, makmumnya tidak. Anak tidak mau niat menjadi makmum. Hukumnya Siapa ndak Tapi anak mau ngikuti dia. Oh, kalau sholat sendiri-sendiri, anak tidak niat menjadi makmum. Anak mau sholat sendiri kan jelas ini. ndak anak mau ngikuti gerakannya dia. Tapi anak tidak mau niat makmum. Tidak mau niat menjadi makmum. Tidak niat menjadi mak. Maka hukumnya tidak sah batal sholat. Imam mengatakan, anak tidak niat menjadi imam Anak niat sholatnya sendiri. Walaupun di belakang anak banyak orang yang mengikuti gerakan anak, makmum sama anak, anak tidak niat menjadi imamnya mereka. Hukum sholat jamaahnya tetap sah. Jadi kalau ada i'rab dari makmum, maka hukum sholatnya tidak. Ada i'rab dari imam, berpaling artinya imamnya, maka hukum sholat berjamaah masih. Ya begitulah katanya Habib Ali bin Hasan al-Attas, Begitulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid dengan gurunya. Jadi artinya apa? Misalnya ada seorang guru yang berpaling dari muridnya, tapi muridnya tetap husnudon, tetap menghormati, tetap dia memuliakan, tetap dia berbuat baik, menjalin hubungan yang baik dengan gurunya, padahal gurunya tidak senang dengan muridnya. Insya Allah tetap dia akan mendapatkan kebaik, kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau muridnya yang menjauh dari gurunya, berpaling dari gurunya, tidak berbuat baik dengan gurunya, maka hukumnya atau dia dianggap berbanyak berbuat sesuatu yang dianggaplah jauh daripada kebaikan dengan guru. Marhaban Tadi sampai mana? Nah, biniati imamah. Lianna niyatal imamati fil jum'ah wajibatun alal imam litahsul lahul jamaah. Karena niat menjadi imam di waktu sholat Jumat itu hukumnya wajib atas imam biar imam mendapatkan sholat ber Fa'illam yanwiha batolat Jum'atu. Maka kalau imam tersebut tidak niat menjadi imam ketika sholat Jumat, berarti sholat Jumatnya tidak. Sholat Jumatnya siapa? Sholat-sholat Jumatnya? Oh, imam apa semuanya? Semuanya Pak Imam aja? Kemarin sudah dibahas itu, disinggung. Masa lupa? Imam apa semuanya tidak sah? Hah? Yang tidak sah hanya imam. Makmumnya sholat Jumatnya tetap sah ketika imam tidak niat menjadi imam. Yang penting, yang penting jumlahnya lebih dari 40 ya. Jadi kalau cuma persis 40 bersama imam, imamnya tidak niat jamaah, berarti imamnya tidak tidak sah, berarti jumlahnya menjadi berapa? Menjadi 39, tidak memenuhi syarat untuk sahnya sholat jum. Nah, selama lebih dari 40, imam tidak niat ya, me menjadi imam, berarti tidak sah sholatnya imam, tapi makmum yang lain masih ah, jumlahnya 40 atau lebih masih dihukumi sah. Yang tidak sah hanya sholatnya imam aja ya. Kenapa kok sah sholatnya e, makmum padahal sholatnya imam tidak sah? Karena sesuatu itu sesuatu yang biasanya tidak diketahui oleh mak makmum. Imam tidak niat atau niat makmum tahu apa enggak? Biasanya tidak tah. Tahu. Allahumma barik Allahumma barik <clears throat> fa ilam yanwiha batala jum'atu. Ya nah, ini yang dibaca di sini saja. aja. Tabtulu jum'atul makmumin. Begitu juga menjadi batal Jumatnya makmum-makmumnya khalfau yang ada di belakangnya in lam yakunil imamu zaidan alal ar lain. Kalau imamnya itu tidak melebihi daripada empat kurung li'adami tamamil adat karena tidak ada kesempurnaan jumlah orang yang diharuskan dalam sholat jum bibutlan sholatihi dengan batalnya sholatnya imam tersebut. Fa'in kana zaidan alal arba'in tapi kalau lebih dari 40 jadi satu batal masih jumlahnya 4 40 dalam tabtul jum'atuhum maka tidak batal jumatnya makmum makmum tersebut Kama laubana annahu lam yanwi aslan. Sebagaimana juga hukumnya sama. Andai kata imam dalam sholat Jumat tersebut tidak niat sama sekali. Bukan tidak niat imam. Tidak niat sama sekali. Maka hukum sholatnya imam tentunya tidak sah. Tapi sholatnya makmum tetap dihukumi. Karena itu adalah sesuatu yang biasanya tidak diketahui oleh mak. Tapi kalau sesuatu itu sesuatu yang biasanya diketahui oleh makmum. Maka sholatnya makmum pun juga dihukumi seperti apa? Nah, najis di bagian belakang, di bagian yang biasanya terli, terlihat atau juga apa? Atau mungkin imamnya imamnya apa? Kafir. Mestinya kan harusnya tah tahu imamnya perempuan, oh, apa apalagi? Atau apa lagi? Orang gila mungkin ya. wa annahu muhdis. Al-kalam alal adat alladhi tasihu bihil jum'ah. Sekarang pembahasan tentang jumlah orang yang sholat yang diharuskan untuk sahnya sholat Jumat. Yang kita selalu kita katakan bahwasanya dalam mazhab Safi harus 40 orang, tapi sebenarnya di situ ada khi, khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Faedah pertama, al-mazhab, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Ada musihati Jum'ah. Tidak sahnya solat Jum'at. Biman lam yakmul fihim al-adat ay arba'in. Dengan kelompok orang atau jemaah makmum yang tidak sempurna jumlah anggotanya 40 orang. Tidak sah. Harus 40 bersama imam apa dihitung imamnya atau tidak? Ya, ada dua pendapat dalam al Syafi'i ada dua pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, imamnya juga dihitung. Waqtara ba'dul ashab jawazaha bi aqalla min arba'in dan sebagian ashab mengatakan boleh sholat Jumat itu dilaksanakan dengan jumlah yang kurang daripada 40. Taklidan lil qail bihi. Untuk taglid mengikuti pendapat yang membolehkan hal tersebut. Siapa yang membolehkan akan disebutkan wal khilafu fi dzalika muntashir. Dan khilaf perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah tersebut tersebar. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkata ibnu Hajar ibnu Hajar. Ini Al-Asqalani ya, bukan yang ya, bukan Al-Hay Al-Asqalani yang bidangnya adalah ilmu hadisnya, bidangnya, tabahurnya, tawasuknya, semuanya pinter. Sekolah ini fikihnya juga pin. Ter Ibn Hajar Haytami ya juga hadisnya juga pin. Cuma lebih e, luas dalam ilmu fikih adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan gurunya Ibn Hajar Al-Asqalani gurunya Syekh Imam Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria al Ansori Dan Syekh Zakaria Al-Ansari ini Gurunya Ibn Hajar Al-Haytami. Gurunya Ibn Hajar Al-Haytami. Makanya dia beliau mengatakan wudi itu bainal hajaren. Aku ini berada di antara dua batu. Gurunya dengan mu? Gurunya Hajar, anaknya batu, Ibn Hajar anaknya batu dan muridnya juga Ibn juga anaknya. Anaknya siapa? Hmm. Bahasa aja ada aja Kenapa dinamakan Ibn Hajar? Hmm? Karena waktu masih mudanya dia belajar, belajar, belajar, tapi tidak pernah berhasil menghafal, tidak pernah berhasil memahami dengan baik. Sehingga hampir dia putus asa. Hampir dia putus, suatu-waktu dia duduk termenung. Dan di saat itu hujan. Dia melihat ada tetesan air hujan yang selalu jatuh di saat hujan ke atas batu. Dan ternyata di situ membek, membekas batu yang kuat hanya dengan tetesan air bisa berpengaruh. Karena apa? Ma ada dawam. Karena selalu cuma satu kali aja nah masalah. Hatta airnya banyak sekalipun tapi cuma satu kali tidak pengaruh. Tapi karena ini terus terus terus terus walaupun cuma tetes tetes tetes tapi kalau selalu akhirnya pengaruh pengaruh. Akhirnya dia pikir, iya ya, kalau anak berhenti putus asa, berarti anak tidak akan sukses. Tapi kalau anak terus, terus berusaha, terus berusaha, akhirnya pun nanti akan sukses. Nah, ini yang seharusnya dijadikan sebagai pegangan. Jadi jangan ada putus asa. Kadang-kadang kan sebagian murid, wah, anak tidak bisa menghafal, sudah tidak bisa eh, memahami pelajaran lagi, sudah anak mau jadi penjahit aja. <laughs> Bisa ya. Jangan. Nah, kadang-kadang ada seperti itu murid. Dan itu terjadi kepada salah seorang daripada muridnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ya, ayahnya Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri. Ketika itu di Rubat Tarim ada seseorang yang mengeluh, mengadu. Anak ini wah sulit menghafal. Akhirnya maunya dia izin mau pulang, putus asa sudah. Katanya dia Habib Abdullah bin Umar Satin memanggilnya Sofia Walad. Ini ada surat-surat yang banyak yang semuanya ini dikirim untuk inti dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya dan semuanya itu disita surat-surat. Nah, kenapa? Biar fokus pelajaran. Jadi kalau dapat surat dibaca, dapat surat dibaca, nanti akhirnya dapat dapat berita, wah, anak beli mobil baru. Terbayang-bayang, wah, mobilnya apa ini kepingin ya. Beli rumah baru, dapat cucu baru, dapat ponakan baru. Wah, akhirnya satu minggu, satu bulan dapat surat, dapat surat. Pikirannya terus nyantol di di rumah, tidak fokus belajarnya. Ya, oleh karena itu Habib Abdullah bin ini menyita surat-surat yang ada, tidak diberikan kecuali nanti kalau mau pulang baru diberikan. Itu yang membuat seorang sukses. Dan betul ada dua orang yang teman akrab. Yang satu setelah menjalani mondok bertahun-tahun, yang satu sukses, yang satu tidak sukses. Ya sebabnya gara-gara surat. Yang satu dapat surat dibaca, ibunya sakit, pulang izin, pulang kok oh, eh, berapa hari itu kan sudah berapa faedah ketinggalan, berapa bab ketinggalan. Balik lagi, dapat surat lagi, yang sakit menjadi mati, pulang lagi. <laughs> Jadi ayahnya giliran dan terus saudaranya atau apa acara zuat saudaranya nikah, pulang, pulang, pulang. Setiap dapat surat begitu. Yang satu lagi setiap dapat surat dia tidak mau buka, taruh di lemari. Dia sengaja dapat surat taruh lemari, taruh. Pulang baru dia buka. Baru dia tahu ini meninggal, ini zuat ini tidak masalah. Tapi dia suk sukses belajar. Ya. Itu apa? Misalnya ada meninggal, nanti pulang, terus bisa menghidupkan kan lagi gitu. Enggak. Yang sakit pun bisa menjadi sembuh juga tidak. Nanti tinggal doakan. Yang sakit didoakan biar sembuh. Yang meninggal juga didoakan biar mendapatkan maghfirah, derajat yang tinggi. Itu yang diinginkan. Yang meninggal bukan kepingin nanti datang. Kepingin nanti dia doakan, bacakan tah, tahlil itu. Bahkan belajar sudah insya Allah pahalanya terkirim kepada almarhum. Ya kan? Ya. Jadi ya, kadang-kadang seperti itu. Makanya jangan banyak telepon. Ya di pondok ini kan mungkin sebentar-sebentar tel telepon, telepon, telepon. Akhirnya tidak fokus belajar. Ya, anggaplah kalian sudah tidak punya lagi orang tua. Anggaplah kalian sudah tidak punya keluarga. Sudah. Jadi sebantang kara belajar di pondok hanya fokus belajar anak harus sukses mandiri. Tidak usah mikir orang tua ya memang karena orang tuanya sudah tidak ada, apalagi yang mau dipikirin. Ya, baru bisa suk. Kalau dipikir nanti orang ini gimana ini ini akhirnya ya tidak terlalu fokus. Ustaz sendiri tidak pernah telepon. Teleponnya Ustaz setahun sekali, yaitu hari raya Idul Fitri. di telepon iya, kalau di telepon waktu di Madinah ya. di telepon biasanya al-walida itu pun sebulan dua bulan sekali aja. Ya, al-walid mungkin dua bulan pak sekali, lebih jarang lagi. Kalau anak pribadi yang telepon paling satu tahun sekali Idul Fitri. Paling ditambah Idul Adha. Nah, Idul Adha sama Idul Fitri bas al -id. Selain itu tidak. Makanya kadang-kadang sudah lupa kalau ada orang tua, kalau misalnya kalau telepon, oh ternyata masih ada orang tua. <laughs> ada apa? Pernah seperti itu. Kenapa? Karena sudah fokus hanya belah. Ya baru sesuai. Kalau itu telepon-telepon terus, Ya kapan akan suk suksesnya? Tidak fokus belajarnya. Jadi apa? Ah, Ibn Hajar. Ini Ibn Hajar tadi lewati. Qala Ibn Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, wa jumlatu malil ulama min khamsa 15 kolan. dan pendapat ulama ada 15 dalam menentukan jumlah makmum yang diharuskan sebagai syarat sahnya sholat jum ada 15 pendapat. Biwahidin. Jadi ada yang hanya cukup satu orang. Oh, masih ada tuh. Nah, lah Ibn Hazm. Ibn Hazm mengatakan cukup satu orang. Jadi sholat sendiri berarti sah. Sama dengan sholat yang lain. Tidak harus sholat berjamaah. Walaupun sholat sendiri pun juga Ibn Hazm. Masih ada pendapat yang satu. Isnan. Kal jamaah. Ada yang pendapat mengatakan Minimal harus dua, sama seperti sholat berjamaah. Dianggap berjamaah kalau minimal dua orang atau lebih. Kalau satu orangnya tidak dianggap ber. Qalahun nakhai. Ini pendapat Imam Nakhai wa ahlu zahir. Ulama al-zahir, Imam Daud al-zahiri. Salah satun. Ada yang mengatakan. Ya, salah satun atau salah satin. Biwahidin. Atau salah satun boleh. Ya. Ada yang harus tiga orang. Qalahu Abu Yusuf. Karena akalul jama berapa? Akalul jama salah salasa. Minimal jama itu harus di Qalahu Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf wa Muhammad wa Hukiya anil Auza'i dan diriwayatkan juga dari Imam Auza'i wa Abi Nasr. Arbaatun ada yang mendapat harus empat orang. Arbaatun qalahu Abu Hanifa. Abu Hanifa berarti mazhab yang empat minimal Imam Abu Hanifa. Yang mengatakan cukup dengan empat orang. Qalahu Abu Hanifa. Wa hukiya anil auza'i Aidon. Tadi kan hukiya. Hukiya ini belum tentu nisbahnya ber Betul. Jadi ada yang mengatakan Imam Auza'i mengatakan salasa, ada yang mengatakan tidak. Imam Auza'i mengatakan harus empat. Wa Abisar, muridnya Imam Syafi'i ini Abisar. Ya, termasuk murid langsung Imam Syafi'i. Wa Abi Sar. Muzani. Dan juga termasuk murid langsung Imam Syafi'i juga Imam Muzani. Ya, wakhtarahu al-Muzani. Jadi empat orang. Termasuk Abi pendapatnya. Imam Muzani juga mengatakan boleh sholat Jumat itu dilakukan dengan empat orang ya. Jadi kalau minimal, minimal kalau mau ngikuti pendapat yang lain, ngikuti pendapatnya ulama sah Syafi'i ini Imam Syafi'i, Muzani ulama Syafi'i, Abi ulama Syafi'i. Jadi empat orang ada pendapat yang mengatakan boleh dengan empat orang berarti. Wahakahu anisauri. Wales. Wa ilahi mala aktsaru ashabina. Dan banyak di antara ashab Imam Syafi'i yang condong kepada pendapat ini. Sabah. Ada yang mengatakan harus tujuh. Hukia an Ikrimah. Pendapat ini di diambil oleh Imam Ikrimah. Tis'ah. Ada yang mengatakan harus sembilan. An Rabi'ah pendapatnya Imam Rabi'ah. Isna ashar harus 12, anil Mutawali Pendapatnya Imam Mutawali wal Mawardi, pendapat Imam Syafi'i juga ini. Wa Zuhri, Imam Zuhri, wa Muhammad bin Hasan, muridnya juga Imam Abu Hanifah dan guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi pendapatnya mereka adalah 12. Salah satu asar, ada yang mengatakan 13, harus minimal 13. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ishaq. Isrun, pendapatnya Imam Malik. 20 Imam Malik ya. Tadi Imam Abu Hanifah berapa? 4, Imam Malik 20. Sahibul Madhab. Salasun, riwayat Malik. Nah, ada riwayat daripada Madhab Imam Malik yang mengatakan 30. Riwayat Malikin Aidon. Arbaun bil imam. Ada 40 dan dihitung juga termasuk imam. Wahwa sahih min madhabi Syafi'i. Dan itulah pendapat yang sohi dalam madhab imam Syafi'i. Arbaun khairul imam. Ah, ini Syafi'i aidan. Ini anak katakan pendapat Imam Syafi'i ada dua. Tapi yang sahih adalah 40 bersama. Nah, ada yang mengatakan arba, uh, ada yang mengatakan arbaun khairul imam. Ada yang mengatakan 40 tapi imamnya tidak diang bersama imam berarti harus 41. Wa bihi qala Umar bin Abdul Aziz termasuk pendapatnya Sayyidina Umar bin Abdul Khamsun. Ini lebih banyak ini. Khamsun qalahu Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya harus minimal sholat Jumat itu 50 orang. Samanun, masih ada yang lebih banyak lagi. Hmm, samanun, 80 orang. Hakahul Mawardi. Wa qala jam'un kasirun bi ghairi qawdin. Wa qala jam'un kasir bi ghairi qawdin. Dan ada sekelompok ulama yang mengatakan bahasanya tanpa dihitung jumlahnya. Wa huwal min mazhabi Malik dan itu masyhur daripada madhabnya Imam Malik. Anahu la yusarat adadun mu'ayyad. La yusarat adadun mu'ayyan. Tidak diharuskan jumlah ter tertentu. Balik syarat, tapi yang dimaksud sini yang penting syaratnya adalah jama'atun tuskanu bihim Korea. Sekelompok orang yang mereka itu eh, yang tinggal di satu kamp kampung. Mau mereka yang tinggal di satu kampung 30, 40, 50, yang penting mereka tinggal dalam satu kamp wa yaqa bainahum bai' dan di antara mereka ada jual beli walatan agit bisa rasa. Yang penting minimal harus lebih dari tiga pendapat yang gini ya tidak dijumlah ditentukan angkanya tapi harus lebih daripada ti wala alla hadza arjahul mazahib min haitsu dan mungkin ini ya pendapat yang kuat daripada mazhab yang lain min haitsu dalil kalau dilihat daripada dah yang kedua labudah min wujudil adat kamilan min ibtidail khutbah ilantihai sholah. Harus adanya jumlah yang sempurna, yaitu 40 tadi, itu harus bukan hanya dalam sholat aja, tapi min ibtidail khutbah. Min ibtidail? Bukan khid. Ilantihai? Ilantihai sholat. Jadi harus ada jumlah yang disyaratkan dari awal khutbah. Jadi ada dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Dan dua-duanya dilaksanakan sebelum sebelum sholat ya. Jadi artinya 40 orang itu harus sudah ada dari semenjak khutbah per Jangan cuma sholatnya aja 40. Ketika khutbah masih 20, 30. Nanti ketika Allah Akbar, Allah Akbar baru datang sebelum. Itu sudah dianggap tidak Menurut pendapat Syafi'i ya. Jadi harus di awal dari awal khutbah. Jadi artinya mereka 40 ini mendengar rukun khutbah yang pertama dan terus ada sampai mendengar rukun khutbah yang kedua dan terus ada sampai selesainya. Kalau naqasu qabla khutbah. Andai kata jumlah mereka berkurang sebelum khutbah. Mereka datang sebelum khutbah. Kemudian mungkin ada yang ke kamar mandi, ada yang mungkin wudhu lagi dan seterusnya lam tubtada hatta yakmulu arba'in tidak dihitung, tidak dianggap khutbah tersebut sampai betul-betul jumlah mereka sempurna empat puluh. Jadi kalau misalnya mereka jumlah yang ada di masjid empat puluh orang, satu orang pergi ke hammam, tidak dengar khut, khutbah berarti khutbah yang dibaca dianggap tidak sah rukun yang dibaca tidak dianggap sah berarti kalau nanti sudah masuk lagi orang tersebut harus rukunnya diulang lagi. Wa inna kasufi asnaiha. Bagaimana kalau satu orang yang kejeding itu keluar masjidnya di waktu tengah-tengah khutbah? Lam yuhsab minha ma fu'ilaha naqsihim. Tidak dihitung, tidak dianggap rukun yang dilaksanakan atau yang dibaca di waktu dia tidak tidak ada. Rukun khutbah kan tahu kan? Apa rukun khutbah? Hah? Alhamdulillah. Wassalah ala rasulillah wal wasiya bitak. Ini khutbah keberapa? Khutbah keberapa? Pertama dan ke Khutbah pertama dan kedua juga berlaku. Ditambah khutbah kedua, ditambah doa untuk orang muslim atau mumin. Dan kurang satu lagi rukunnya, yaitu membaca membaca ayat. Membaca ayat ini boleh dipilih. mau dibaca ayatnya di khutbah pertama boleh, dibaca di khutbah kedua boleh, dibaca dua-duanya, lebih bah, jadi dikatakan di sini kalau misalnya satu rukun, dua rukun dibaca, kemudian rukun ketiga tidak didengar oleh orang yang masuk kamar mandi ini, keluar dari masjid. Kembali lagi, berarti rukun yang ketiga itu harus diulang. Kedua, pertama, kedua tidak apa-apa, tidak harus diulang. Tapi yang tidak didengar oleh orang ketiga tadi itu harus diulang. Kecuali kalau ini kan kita contohkan jumlah mereka pas 40. Kalau mereka dua tiga empat orang sepuluh orang tidak apa-apa tapi yang tersisa masih empat puluh atau lah lebih ya tapi yang dianggap ya bukan semuanya dianggap yang dianggap empat puluh kan harus mustautin ya kan dia eh, ada misalnya ihim karena mereka tidak mendengarnya. Fa'in adu khariban jazal bina. Kalau mereka kembali dalam waktu yang dekat jazal bina ala mamadu. Boleh dia meneruskan meneruskan, menyempurnakan, melanjutkan apa yang sudah dimulai. Kalau masih jaraknya tidak terlalu lah. Mai ada ah, mana tadi? Eh, jadal bina alama. Mai ya, ada mafuila min arkaniha hala Tapi tetap dia diharuskan mengulang rukun yang dilaksanakan di waktu adatnya jumlahnya berku berkurang. Harus diulang Latu rukun tadi. Wa ilam yaudu yaudu qariban. Tapi kalau tidak kembali dalam waktu yang dekat wajabal istiqnaf harus diulang dari awal khutbahnya lintifa muala karena tidak ada mua karena harus muala antara rukun pertama dengan rukun kedua rukun dua dengan rukun ketiga itu harus muah khutbah pertama dengan khutbah kedua harus muala khutbah kedua dengan sholat pun juga harus wa inaqasu bainaha wa bainas bagaimana kalau jumlah mereka ini berkurang di antara khutbah dengan sholat Anggaplah ketika komat satu orang ini batal misalnya pergi ke kamar mandi. Ya. Lam yazur in adu khariban. Tidak masalah kalau orang yang pergi tadi datang kembali secara ce. Wa illa tapi kalau terlambat, lama nunggunya wajib istinaful khutbah. Harus mengulang lagi khutbah dari pertama. Khutbah pertama, khutbah kedua harus diu. Ini kalau jumlahnya hanya pas empat 10 ya. Ini gara-gara satu orang harusnya khutbahnya diulang. Lama eh, ke dari mana lintifain mualah. Sebagaimana kita katakan khutbah kedua dengan sholat Jumatnya harus muah. Terlalu lama dianggap tidak ada Berarti dianggap batal sudah khutbah. Wal mu'tamad fil kurbi. Ah, bagaimana kita untuk menentukan. Bagaimana kita tahu untuk menentukan dia dianggap lama atau tidak lama al-urfu. Dikembalikan kepada oh kalau menurut uruf lama-lama. Wa dhabatahu ar-Rafi'i bima baina salatayil jama'. Dan Imam Rafi'i menentukan bahwasanya dhabitnya adalah dengan sesuatu yang jadi batas antara dua salat ketika jamak takdim. Apa yang dijadikan batas? Wahwa duna rak'atain bi akhaffi mungkin Ini pendapat Imam Rafi'i. Itu dalam salat jamak takdim di situ jaraknya tidak boleh lebih daripada melaksanakan dua rakaat sesingkat mungkin. Ya, dua rakaat sesingkat mungkin. Sunnah-sunnahnya tidak usah dibaca. Hanya rukun dua rakaat. Jadi seberapa lama dua rakaat tanpa melaksanakan yang sunnah? Oh sekian. Misalnya anggaplah dua menit atau satu menit setengah. Berarti kalau lebih daripada itu dianggaplah Imam Rafi. Tapi yang utama dikembalikan kepada oh huruf. Kama kama fil bujairimi. Wa inna fi shalah, bagaimana kalau misalnya berkurang di waktu? Jadi 40 orang. Satu orang bah. Gimana ini hukumnya? Fa in amkana istinafu jum'atin ukhrah batalat. Kalau memungkinkan untuk memulai sholat Jumat dari awal lagi, batalat maka Jumatnya batal Wa wajib isti'nafuha jum'atan dan wajib memulai dari awal sholat jum. Paham ya? Kenapa kok harus diulang? Karena jumlahnya di jumlah 40 ini diharuskan di rokaat pertama, rokaat kedua. Rokaat pertama apa rokaat kedua? Pertama apa kedua? Ada yang kedua? Rokaat pertama ke kedua 40? Hah? Yang betul dua-dua. Rokaat pertama dan rokaat kedua. Jadi yang yang dianggap sah harus mendapatkan satu rokaat. Ya itu sudah kita bahas. Ini ndak, ini jumlah 40 harus ada dari awal sampai akhir, sampai salam. Ndak boleh berkurang ya. Jadi jumlahnya. Nah, oleh karena itu ketika satu orang batal dari 40 orang, berarti mereka sholatnya dianggap kurang dari 40. Berarti ndak Wa illam yungkin, tapi kalau tidak memungkinkan sholat Jumat dari awal, batola nuha Jumatan. Berarti kalau tidak memungkinkan, mungkin waktunya ya, mungkin mepet misalnya, itu jarang terjadi. Mungkin waktunya mepet, sudah hampir asar, kalau misalnya diulang, wah waktunya tidak jauh, cukup. Nah, fa'il wa illam yumkin. Jika tidak memungkinkan, kau nuha Jumatan. Maka batal sholat mereka untuk menjadi sholat Jumat, fayutimmunaha zuhron dan ketika itu ketika satu orang keluar batal dan maka di situ dia harus mereka harus melaksanakan sholat do. Eh, tapi kalau masih memungkinkan, biasanya akan di awal waktu memungkinkan untuk sholat Jumat lagi, dari diulang lagi dari awal. Tapi muskilah diulang lagi dari awal. Mungkin mereka ribut gitu. Wala farqa fi naqsi idza kana fi raq'atil ula baina an yakuna bi niyati ahadihim al mufaraqa aw bi butlan salatihi. Dan tidak ada perbedaan dalam hukum yang tersebut tadi dalam kurangnya adab, kurangnya jumlah mereka di tengah-tengah salat di waktu rakaat pertama baina an yakun biniyati ahadihim an mufaraqah antara ya itu berkurangnya karena sebab satu di antara mereka niatnya mufa au bi butlan salati atau karena sebab bah bi khuruji hadasin minhu karena karena keluarnya apa? Jadi kalau misalnya 40 orang tahu-tahu ada yang kentut satu di soft awal lagi. Kan ketahuan. Jadi jumlahnya mereka tahu 40. Akhirnya batal semuanya berantakan diulang dari gara-gara kentutnya satu orang ini. Tapi harus yakin ya. Ini muskilah ini. Kadang-kadang orang ragu, kentut enggak, kentut enggak. Ya. Rasul SAW pernah ditanya oleh seseorang, Ya Rasulullah, aku ini merasakan sesuatu ketika sholat, tapi aku ragu. Kamu dengar suaranya enggak? Tidak ya Rasulullah. Mencium baunya? Enggak ya Rasulullah. Ya berarti jangan kamu batalkan sholatmu sampai kamu mencium baunya atau mendengar suara. Artinya di sini apa? Artinya sampai ya yakin. Maksudnya yakin. Enggak harus mendengarkan suara. Ragu. Bar, suara piring jatuh. Wah itu berarti batal. Ya kalau mendengarkan suara tapi dia tidak yakin suara tapi bukan punya anak ini kayaknya punya sebelah. Iya berarti dia bah. Katanya Rasulullah sampai mendengarkan suara padahal dia dengarkan suaranya tapi dia tidak yakin dia yakinnya di sebelahnya. Ya hukumnya enggak bah? Sampai yakin maksudnya di sini dengar suara maksudnya ya atau mencium baunya artinya yakin cium bau tapi tidak yakin ini bukan anak loh ini bukan punya anak bau anak kayak bukan kayak gini misalnya berarti tidak yakin dia Berarti hukumnya tidak, Pak. Ada seseorang datang ke Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Buya Maliki. Datang seorang kepada beliau, bertanya, "Yo, yo Syekh, ya Habib, anak ini waktu sholat ini ragu. Kayak terjadi sesuatu. Batal enggak, batal enggak." Katanya Habib Alwi, "Ya sudah. Selama kamu ragu, maka hukum sholatmu tetap sah. Teruskan aja, nggak usah dibatalkan kalau memang terjadi lagi. Tapi ya Habib, ketika anak ragu ini, perasaanku ada sesuatu yang keluar. Anak lihat-lihat, anak coba sentuh-sentuh, ada basah-basah gitu. Tapi anak tetap ragu, ini tidak tahu bahasa ini bahasa apa kan gitu. Kok di sebelah? Ya sudah katanya Habib Alwi, ya kalau selama masih ragu bahasa-bahasa cuma bahasa ya bisa jadi kan bisa mungkin keringat atau air bekas istinja, mungkin bekas wudhu, ya belum tentu kan? Masih ragu kamu. Selama ragu, tidak apa-apa terus. Tapi ya Habib katanya masih tanya lagi. <laughs> Tapi ya Habib anda masih ragu, kurang serak sehingga anda langsung anda masukkan jari anda dan anda coba anda ambil dan ternyata betul ada. Ya itu namanya bukan <laughs> bukan ragu. Itu namanya ya. Yakin seribu ya. Kok masih ragu? Sudah jelas dipegang keluar. Ini diceritakan oleh Abu Yal Maliki almarhum. Jadi kadang-kadang Abu Yal Maliki juga ngasih cerita-cerita. Cerita-cerita lucu, selingan-selingan. Ada juga yang masih ingat diceritakan oleh beliau ada seseorang dari Turki yang dia ini kerja di Mekah untuk mencari rizki. Tapi orang miskin. Dua orang dengan sahabatnya cari kerja di Mekah. Dia nyewa e, kamar lah untuk di apartemen kecil, kamar kecil. Dan di situ di Mekah dia bekerja sampai beberapa waktu dia kangen dengan keluarganya, dia kangen dengan istrinya. Akhirnya dia ingin mendatangkan istrinya walaupun cuma um umroh ke Mekah kan ya. Akhirnya dia nyelengi. nyelengi nyelengi sampai cukup untuk mendatangkan istrinya. Berangkat umroh dari Turki bersama rombongan yang lain. Tapi namanya rombongan umroh, ya tetap harus bersama rombongan. Ya tidurnya sudah ditentukan, paspor kan ditahan, tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh keluar kota, tidak bisa. Paspor dipegang oleh eh, ketua rombongan kan gitu. Najib dijemput di bandara oleh si suami ini. Ya, namanya sudah bertahun-tahun kan, tidak ketemu istrinya, ada niat, keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh suami istri. Tapi namanya orang ini miskin, dia cari-cari tempat, dia tempatnya hanya berdua dengan saha, <laughs> Dia cari hotel juga mahal, ada cari hotel yang murah-murah, semuanya penuh. <laughs> Akhirnya dia cari pikir-pikir, wah ini untuk ada kesempatan musola ini kok lagi sepi ini. <laughs> ada ruangan kamar di situ, tempat mikrofon, tempat mic. <laughs> Dilakukan di musola. Itu pikirnya kan belum duhur, belum waktunya sholat. Dah taunya ya sohibul masjid, masa datangnya waktu azan, datangnya sebelum. <laughs> Geliat kaget, ya Allah ini zina kan? Dianggap zina siapa yang nyangka suami istri? Dianggapnya sih. Inti mafi khauf, mafi takwa, mafi akhlak, zina. Katanya orang tersebut orang Turki, kulluh maujud, kulluh fi, kulluh fi, ila mahal mafi katanya. Bahal <laughs> ya aja mafi. Karena dia tidak sih, khauf ada, takwa ada, cuma mahalnya aja yang tidak ada gitu. Jadi Abu Ya Maliki sering cerita. Fa'in adu kariban jazal bina. Jadi kita, sudah cukup ya kita lanjutkan. Fa'in amkana isti'nahu jum'atin ukhra batalat. Tadi sudah sampai mana ini? Eh, amma biniyatin mufaraka. Amma biniyatin mufaraka fala yadur. Adapun kalau misalnya niatnya mufaraka, fala yadur lima marra annal jama'ah syartun fi raqatil u ulat. Kalau misalnya niatnya mufarokoh berkurang karena niat mufarokoh bukan jum, bukan karena hadas, bukan karena batal, dan itu terjadi ya fi uh, sania di rokaat kedua bukan per, pertama sholat Jumat diharuskan berjamaah per, pertama rokaat kedua tidak harus berja jadi boleh di waktu rokaat kedua mereka niat mufa tapi niat mufarokoh tidak boleh niat bu, tidak boleh membatal. Ya. Jadi kalau membatalkan dan jumlah mereka kurang dari 40 berarti sholat Jumatnya mereka semuanya tidak sah karena jumlah 40 harus dari awal sampai bukan dari awal sholat bahkan dari awal khutbah sampai akhir sholat tapi niat jamaah atau sholat berjamaah hanya rokaat pertama. Jadi kalau misalnya di rokaat pertama ada yang niat mufarokoh sholat Jumatnya, di rokaat pertama ada niat mufarokoh. Berarti hukum Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Jadi rokaat kedua niat mufarokoh. Maka hukumnya masih yang penting jangan bah batal. Itu kalau jumlahnya tepat empat. Wa mahalul butlan. Nah ini kita katakan tadi itu batal yang sekiranya kita katakan batal tadi kalau hadas hai sulam yakmul al adat koblan nagas sekiranya tidak sempurna adatnya itu sebelumnya sebelum berku tapi misalnya 40 kemudian ada lagi yang datang melengkapi menjadi 40 sah ketika sudah takbir 41 satu orang ternyata bah ya nah masalah ketika batal ini jumlahnya tetap masih 4 wa ilah fala tabtul wa ilam yakun al mukal mukammilulahu sami'al khutbah. Walaupun yang datang tadi itu tidak mendengar khutbah. Wahai sukana nagas ba'da rafa' minar ruku. Dan sekiranya kalau itu kurangnya jumlahnya tadi itu setelah bangun daripada ruku. Itu semuanya tempatnya masalahnya kalau berkurang sebelum bangun daripada ruku. Amalau kana qablahu adapun sebelumnya. Sebelum bangun dari dari ruku. Fa'in ada. Kalau dia kembali. Ya, ada rokaat pertama. Dia kembali ya. Misalnya anggaplah batal kemudian dia wudu cepat kembali dan dia tetap masih mendapatkan rakaat pertama waktu ada bil imam qoblah ruku'i dia mendapatkan rakaat pertama yang sekiranya dia mendapatkan bersama imam sebelum rukuknya au fihi atau dalam rukuknya dan dia dapat tuma'nina waqad qara al-fatihah dan dia mendapatkan fatihah watma'an ma'al imam dan tuma'nina bersama imam istamarrat jum'atuhum berarti Jumat mereka tetap masih berlanjut artinya hukumnya sah ya yang ketiga, idza kana fi qaryatin arba'un kamilun wajabat alaihim iqamatuha bi baladihim. Jika dalam satu qarya, dalam satu desa ada 40 orang yang mereka sempurna dihitung dan dianggap sebagai 40 orang. Dalam satu <clears throat> satu kampung ya. <clears throat> Wajabat alaihim iqamatuha bi baladihim. Maka wajib atas mereka mendirikan sholat Jumat di tempat mereka. Tidak usah keluar ke kampung yang lain. Tidak usah keluar ke kota. Sudah mereka mendirikan sholat Jumat sendiri di kampung mereka jika mereka jumlahnya 40 orang yang memenuhi syarat dihitung sebagai 40 orang ya, yang laki-laki dan yang e, mustautin, yang hur, ya yang juga hur, yang balai. ya. Kalau yang berakal, kalau yang tidak berakal, nah sah sholatnya kan. Waharuma alaihim tatiluha dan haram atas mereka meliburkan Jumatan. Jadi tidak boleh tidak Jumatan. Karena mereka sudah memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Jumlah mereka sudah cukup 40. Jadi mereka harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak boleh di antara mereka ini yang hoib. So. Kalau hoib berarti jumlahnya kurang daripada 4. Kalau 40 kurang ya berarti hukumnya tidak. Berarti mereka sholat dong. Tapi sebagian salaf, amalu salaf, amalu salaf di Hadramut, kalau misalnya dalam satu kampung itu kurang dari 40, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Padahal masab Sawi kan tidak. Ya, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Untuk mengikuti pendapat yang membolehkan. Kan banyak pendapatnya tadi ya. Yang di bawah 40 kan banyak. Ada yang malah satu ada kan. Jadi mereka mengikuti pendapat mereka. Tapi ini untuk hati-hati aja. Lil ihtiyat. Tapi mereka setelah Jumatan sholat lagi duhur. Jadi mereka dari hati-hatinya salaf itu tidak mau meremehkan sholat Jumat sampai kalau lo sholat duhur kan mestinya sholat duhur aja langsung. Tapi mereka ingin juga mendapatkan sholat Jumat. Ingin melaksanakan sholat Jumat dengan mengikuti pendapat mereka yang membolehkan. Tapi dengan itu mereka hati-hati tetap mereka setelahnya melaksanakan sholat duhur. Itu amalul mereka. Kan mungkin di antara mungkin di antara kampung-kampung kan ada yang jumlahnya kurang daripada 40. Banyak kan di Hadramut. Pernah bahkan di Masileh, di kotanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, Habib Tahir bin Husin bin Tahir dekat daripada Inat Syekh Abu Bakar bin Salim di situ. Mereka jumlahnya kurang daripada 40. Salat Jumat seperti biasa, tapi setiap mereka sholat Jumat setelahnya mereka melaksanakan sholat duhur jamaatan berjamaah. Jadi sholat Jumat dan setelahnya sholat duhur. Ihtiyah ihtiyaton. Sempat ada seseorang yang ketika itu setelah selesai Jumatan mau keluar langsung dari masjid. Sehingga ditegur, eh nanti kok keluar dari masjid, sholat duhur. Karena tadi jumlahnya tidak cukup 40, tidak harus sholat duhur. Tidak bisa, anak tidak mau. Tidak harus. Kenapa? Tidak cukup 40. Tapi bagi anak ada Habib Tohir bin Husin bin Tohir di situ. Dan bagi anak itu cukup menandingi 40 orang. Sama jumlahnya satu orang dengan 40 Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Habib Tohir bin Husin bin Tohir bagi anak jumlahnya sama dengan seribu orang. Husnudonnya ya, dengan Habib Tohir, dengan Habib uh, Habaib di situ. Jadi karena husnudonnya. Dan Habib Tohir ketika mendengar cekcokan sudah khulu, biarkan sudah tidak usah disuruh sholat duhur. Biarkan husnudon dia kepada ulama, kepada Habaib. wa rumu eh, wa sa'yu li baladin Jadi tidak boleh dia pergi ke kota yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Nanti akhirnya jumlahnya ku kurang. Illa li uzrin. Kecuali ada uzur syar'i karena sakit, karena apa. Wa yahrumu ala ba'dihim asafar. Dan tidak boleh di waktu hari Jumat mereka sah. Karena mereka nanti jumlahnya akan ber Iza ta'attolat bi'ghaibatihi kala kalau mengakibatkan sholat Jumat itu menjadi tidak sah kalau dia tidak ah, tidak ada illa haja kecuali kalau ada keperluan yang mendes Wayad tuha haja ini yang dimaksud adalah bil gharad sahih. Ada tujuan yang yang uh, uzur dan tujuan yang diteri, diterima. Wayajibu ala kulli man lahu qudra al-qiyam alaihim bidzalik. Dan wajib atas siapapun yang mempunyai kekuasaan ketika itu untuk melaksanakan dan mengatur salat Jumat mereka dengan apa yang sudah disebutkan tadi itu wa nahyuhum an ta'tiliha dan melarang mereka untuk meliburkan Jumatan wa illa kana syarikan lahum kalau tidak melakukan hal tersebut berarti dia termasuk dianggap sama dengan mereka artinya mereka dianggap juga berdosa. dosa wa fi syarqawi dalam hasiyah syarqawi idza safara yaumal jum'ah ma'aimkani imkaniha fi jika berpergian di hari Jumat dan dia memungkinkan untuk melaksanakan Jumatan di jalannya lam ya'sam maka dia tidak dianggap berdosa Wa in lazima ta'tiruha ala ahliha walaupun dengan itu bisa meliburkan sholat Jumat terhadap kampungnya. Karena dia musafir, masa tidak boleh di masa dilarang untuk safar. Ya, semua orang boleh safar, masa mereka tidak boleh sah? Jadi menurut siapa? Hasya Asar Qawi. Iza la yalzam ashas tahsilu jum'ah li ghairihi karena tidak diwajibkan untuk sesu atas seseorang untuk menghasilkan Jumatan untuk orang yang lain. Naam insyara fi safar bikos ditarkiha kecuali kalau dia safarnya dengan niat agar apa? Agar tidak ada Jumatan, agar mereka meninggalkan Jumatan, fala iskala fi hurmatih, maka tidak ada muskilah, dia dianggap bel berdosa. Yang keempat, man kana fil arba'in ummiyun lam yugasir fi ta'lim. Bagaimana kalau di antara 40 itu ada yang ummi? Umi siapa? Siapa? Salah. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, salah. Yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan ba baik. Itu Umi ya. Atau tidak bisa membaca dengan Fatihah dengan baik ini maksudnya apa? Tidak bisa me mengucapkan huruf-huruf Fatihah sesuai dengan makhrajnya. Nah, ini yang namanya ummi. Ya, jadi ummi bukan tidak fasih. Ya, kalau tidak fasih aja, tidak jelas tapi tetap makhrajnya benar, ya hukumnya masih tidak ada muskilah. Ya, walaupun lebih baik orang lain yang menjadi imam yang lebih fasih, tapi tidak ada muskilah. Misalnya pun dia jadi imam pun tidak masalah ternyata lebih baik dia tidak usah menjadi imam. Tapi kalau ummi dalam arti dia tidak bisa membaca huruf dengan makhrajnya, sesuai dengan makhrajnya, itu tidak boleh menjadi i, imam. Dia harus menjadi makmum. Dan dia dianggap sah pada sholatnya? Kalau dia sudah berusaha dan masih belum bisa membaca sesuai dengan makhrajnya, maka sholatnya dia dihukumi. Nah, tapi kalau tidak ada usaha, langsung aja dia sholat, tidak ada usaha, mau belajar, mau membetulkan bacaannya, tidak ada usaha, berarti sholatnya dia selama tidak ada usaha dihukumi tidak. Nah, ketika ummi ini dihukumi sah sholatnya, dan kemudian bergabung dalam sholat Jumat, dan kebetulan dia ini termasuk 40 orang yang ada di dalam masjid tersebut, apa masjid atau Jumatan mereka sah atau tidak sah? Siapa tidak sah? Man kana fil arba'ina ummiyun lam yugasir fi ta'lim. Kalau dia tidak dianggap lalai dalam belajar, lam tasih Salatul Jum'ah Ida Ibn Hajar. Jadi menurut Ibn Hajar tidak sah. Suh. Menurut Ibn Hajar, watasihu inda romli. Tapi menurut Imam Mamri, malam yakun mugasiran fi ta'lim. Kalau dia lalai dalam belajar, berarti hukum sholatnya Hukum Jumatannya ini bukan sholatnya dia aja, Jumatan ini. Hukum Jumatannya tidak sah menurut siapa? Menurut siapa? Kalau tidak, kalau lalai dalam belajar, tidak sah menurut? Menurut semua, semuanya. Tidak ada khilaf kalau lalai dalam belajar. Yang ada khilaf kalau dia tidak lalai, dia sudah usaha Ah, maka di situ Ibn Hajar mengatakan tetap tidak sah, tidak dihitung sebagai 40 orang yang diharuskan di dalam sholat Jumat. Tapi Imam Rabi mengatakan tetap dianggap sah, dihitung sebagai 40. Allah alam. Coba Seratus berapa? dari awal. Ini ada pertanyaan. Saat apabila ada orang yang sudah balai, tapi selama empat tahun dia balai, dia tidak tahu akan hukum sholat dan batalnya sholat. Seperti membaca fatihah harus dengan suara, suara yang keras ya. Harus e, membaca fatihah dengan suara yang didengar oleh teri. Ada ndak yang membaca fatihah dengan pelan tidak didengarkan oleh telinganya? Mungkin ada itu ya. Ada? Di antara kalian ada? Oh ada juga. Gimana itu kok ada? Tidak sah itu salatnya itu. Maka hukum sholatnya tidak sah kalau terjadi seperti itu ya. Dan dan tadi apa? Dan dan rukun kholbi yang lain, rukun kholi yang lain yang harus dikeraskan atau dia kelihatan rambutnya apakah dia wajib mengkodok penuh empat tahun dan tidak dihitung hari-hari headnya ya kita katakan wajib dia mengkodok menurut pendapat yang muktamad maka dia diharuskan mengkodok sholat-sholatnya selain atau tidak dihitung hari-hari head. Apakah tidak berlaku untuknya hukum jahal karena dia tidak dita, tidak tahu hukumnya? Tidak berlaku karena ini masalah syarat atau membatalkan sholat. Membatalkan sholat ini tidak ada bedanya. Dia tahu hukum, tidak tahu hukum. Anggaplah seperti seorang sholat tahu-tahu di tengah-tengah sholat keluar suara kentut-kentut, Batal itu, ah tidak tahu hukumnya kok. Mau tahu tidak tahu hukumnya ya tetap bah. Karena itu berkaitan dengan membatalkan sholat atau syarat sholat lah. Karena itu berkaitan dengan syarat sholat tidak dibedakan mau tahu hukum tidak tahu hukum. Seperti seorang sholat tidak menghadap kiblat. Setelah sholat baru tahu. Ya tetap harus mengulang sholatnya. Karena itu syarat sholat sholat. Begitu juga kelihatan auratnya, tidak tahu hukumnya, setelahnya baru tahu. Karena ini syarat sholat, dia harus mengulang sholatnya walaupun tidak tahu. <clears throat> Apakah seseorang wajib sholat sedangkan ia tidak bisa baca karena masa kecilnya tidak ingin sekolah? Tidak ingin sekolah, kemudian ia menjadi tuli karena kecelakaan, apakah hukum bagi orang itu? Yang ditanyakan apanya tadi? Apakah seorang wajib sholat? Sedangkan ia tidak bisa baca. Karena masa kecilnya tidak ingin sekolah. Sholat itu tidak harus bisa baca. Ya banyak orang tidak bisa baca tapi pinter so sholat. Tidak harus bah aja. Yang penting dia bisa membaca Fatihah itu aja dan mempelajari ilmu-ilmu salat. Enggak harus bisa. banyak kan perempuan dulu malah enggak boleh belajar menulis, malah enggak boleh belajar menulis tapi ya bukan membaca. Mereka dahulu tidak diperbolehkan belajar menulis. Eh, kalau baca ya. Tapi tidak harus. Jadi kadang ada seorang kecil-kecil itu bisa dia baca Fatihah padahal dia tidak bisa baca. Kenapa? Karena dia mengha menghafal atau bisa ditalkin nanti tidak bisa baca tidak bisa tidak hafal juga ditalkin ayo nanti katakan ikuti anak ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah tidak harus bisa baca tidak harus hafal kemudian ia menjadi tuli jadi pertanyaannya kalau menjadi tuli kenapa ya apa dia tetap tidak bisa baca gitu maksudnya tidak bisa baca tetap bukan menghalangi syarat wajibnya sholat tetap dia harus wajib sholat. Kita baca di fawaid masailu sholat. Al-faidah al-ula. <clears throat> Inna ba'da salihin min ahli al-Arab. Ada sebagian orang soleh dari negeri Maroko. Min ahli al-Arab. Yani dari negeri Maroko. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang soleh. Ru'ya solihin hak. Orang, mimpinya orang soleh itu biasanya ben, benar. Ru'an Nabi. Dan kemudian dia berkata, Faqala ya Rasulullah, Halil basmalatu ayatun minal fatihah. Apakah membaca Bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah? Ini kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan termasuk ayat daripada Fatihah. Ada yang mengatakan tidak bukan termasuk ayat daripada Fatihah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Jadi bismillah bukan ayat daripada Fatihah ya Imam Malik dan Imam Abu Hanifa. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mereka berdua mengatakan iya. Itu termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Cuma bedanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal Kalau Imam Syafi'i bukan bismillah itu ayat daripada Fatihah aja, tapi ayat daripada setiap surat. Itu Imam Syafi'i. Jadi setiap surat ada bismillah, setiap surat ada bismillah. Jadi kalau orang menghatapkan Al-Qur'an tapi ada salah satu surat yang dibaca tanpa memulainya dengan bismillah selain surat Baroah ya, berarti dia dianggap tidak menghatamkan Al-Qur'an ya. Karena itu setiap suratnya ada ayat yang di situ berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Karena Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dari itu apa yang dia lihat daripada mushaf. Apa yang dia lihat daripada kumpulan-kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga menjadi mushaf yang sekarang kita bisa nikmati dengan membacanya tertib dari awal surat sampai akhir. Kalau dahulu kan tidak. Dahulu ada yang menulis di, da daunan, ada yang menulis di kayu, ada yang menulis di batu, ada yang hanya mengha menghafal terpisah-pisah. Al-Qur'an itu terpisah-pisah. Jadi ada yang hafal surat ini, surat ini, ada yang hafal surat yang lain dan seterusnya. Dikumpulkan semuanya yang hufat-hufat Al-Qur'an dan kesimpulannya ini loh, Al-Qur'an sempurna dari awal sampai akhir dan disempurnakan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan yang mengumpulkan mushaf sempurna dari awal sampai akhir tertib seperti ini juz pertama juz kedua sampai 30 juz ada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ternyata mereka itu sangat hati-hati dalam mengumpulkan al-mushaf ketika itu. Tidak mudah-mudah mereka menerima ah anak hafal Quran dia. Betul-betul dilihat orangnya ini siapa, seko apa ndak, hafalannya kuat apa ndak. Kalau hafalannya ndak kuat, baru menghafal kemarin sekarang sudah lupa. Tidak diterima. Ini satu hari sudah lupa, apalagi ini masalah Quran bukan masalah yang lain, masalah Quran yang akan dijadikan pedoman bagi umat Islam sampai hari kiamat. Jadi betul-betul sangat hati-hati ini siapa yang si kau hendak hafalannya kuat apa ndak dipercaya apa ndak dalilnya, saksinya siapa. Jadi sangat hati-hati. Dan mereka dari hati-hatinya tidak mau menaruh atau meletakkan apapun yang ada di dalam mushaf tersebut selain bagian daripada Al-Quran. Tidak mau. Dari hati-hatinya. Takut kalau dimasukkan, diselipkan sesuatu yang lain sebagai pelengkap-pelengkap lah. Akhirnya takut nantinya dikira oleh generasi yang setelahnya dikira itu adalah bagian daripada Al-Quran. Takutnya seperti itu. Ya kan? Nah, akhirnya Imam Syafi'i melihat mushaf yang ada. Ya, ternyata zaman tabi'in tabi'in Imam Syafi'i melihat Quran yang ada setiap suratnya ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat lagi bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi bismillah kecuali surah Baroah. Berarti Imam Syafi'i mengambil kesimpulan berarti ini menurut sahabat itu adalah bagian daripada setiap surat karena mereka tidak meletakkan apapun kecuali Quran. Itu Imam Syafi'i dalilnya ya. Karena riwayatnya yang lain, hadis-hadis yang lain juga perbe uh, terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi tidak ada hadisnya dari Nabi yang menjelaskan bahwasanya bismillah itu ayah minal Qur'an, mi ayah minal Fatihah, tidak ada penjelasan seperti itu. Selain di surah Sulaiman ya, di kisah Sulaiman. Apa itu? Wa innaha bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah surat itu jelas bismillahirrahmanirrahimnya jelas bagian daripada Al-Qur'an. Ya, tapi ini yang dimaksud adalah di awal surat. Itu yang diterselisihkan di antara mazhab-mazhab. Nah, ya, tapi mazhab safi itu tadi ya. Jadi ayat daripada Fatihah bahkan ayat daripada setiap surat. Yang penting di sini yang dibahas adalah ayat daripada Fatihah. Nah, kalau menurut mazhab safi dan madhab, menurut juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya bismillah itu ayat daripada Fatihah. Ya berarti Fatihah itu yang jelas tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat bahwasanya jumlah ayatnya adalah 78. Kalau ada yang 8 berarti ditambah sendiri. Adalah tuh 7. 7. Coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Berapa? Tujuh apa delapan? Tujuh ya. Nah, ini madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, loh, kalau ayat bismillah dikurangi ya berarti jadinya Nah, di situ ada pemisah. Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat sendiri menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu ayat sendiri. Jadi tetap jumlahnya adalah tujuh ah, <coughs> tujuh ayat. Nah ini orang soleh tadi bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala ya Rasulullah halil basmalatu ayatun minal fatihah. Dia tanya langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah membaca bismillah itu atau basmalah itu termasuk bagian daripada Fatihah? Faqala na'am. Ya ayatun minha. Ya. Bismillah adalah termasuk ayat daripada Fatihah. Tapi ini mimpi ya. Mimpi tidak bisa jadi patokan dasar dalil daripada hu, hukum. Ya, walaupun mimpi Nabi hak apa enggak? Mimpi Nabi hak. Berarti kalau hak bisa dijadikan hukum apa enggak? Kenapa kau udah bisa dijadikan hukum? Yo, katanya kalau mimpi Nabi hak. Kalau pasti hak, pasti benarnya kalau mimpi Nabi ya. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Hah? Lebih afdol. Jawabannya karena orang yang tidur itu kadang-kadang dia lu, lupa akan mimpinya sendiri. Kadang-kadang dia menceritakan padahal ceritanya tidak begitu yang sebenarnya yang dia mimpi ketika itu. Jadi tidak dobet di situ. Tidak pasti. Jadi kan mimpi kadang-kadang kita ingat, kadang tidak. Kadang lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Jadi bukan mimpi Rasulullah itu berarti tidak benar. Oh bisa aja itu bohong. Enggak, mimpi Rasulullah Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Man ra'ani fi naw fil fi manami bahwa kama ra'ani haqqan. Atau kama qala. Barang siapa yang melihat dalam mimpinya melihatku berarti dia melihatku dalam keadaan sungguh-sung sungguh. Jadi fa inna syaitana la yatamasalu bi karena setan tidak bisa menyerupai ah, aku. Nah, cuma masalahnya bukan masalah di situ tapi masalahnya orang yang mimpi ini kadang-kadang lu apa. Enggak. Jadi bisa jadi dia lupa, mungkin ingatnya seperti itu padahal kenyataannya mimpinya bukan sebenarnya. Ya, bukan sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan daripada hukum. Di waktu azan itu, dalilnya azan, tahu dalilnya azan? Apa dalilnya azan? Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin Zaid mimpi ketika mereka dalam keadaan masih bingung menentukan bagaimana cara mengingatkan mereka tentang Eh, masuknya waktu sholat. Ada yang di antara mereka ada yang mengatakan dengan trompet, ada yang mengatakan dengan lonj. Tapi semua itu tidak diteri eh, menyerupai orang-orang kafir. Sampai Abdullah bin Zaid ini bermimpi dan di situ dia melihat mereka dan di situ mereka mengajari bagaimana cara memberitahu kepada mereka tentang waktu sholat, diajari azan, diajari komat. Penting kita katakan diajari ah, Tagulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhir azan. Bangun dari mimpinya. Langsung diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itu juga memberlakukan tanda waktu, masuknya waktu sholat dengan a ah, ada Dalilnya apa? Dalilnya mimpi. Tadi dikatakan dalilnya tidak boleh diambil dari mim. Apa kalau sahabat boleh? Namanya sahabat tetap manusia. Ya berarti dalilnya apa? Ya dalilnya tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan berbarengan dengan mimpinya sahabat, berbarengan dengan cerita dan mimpinya sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan bukan hanya satu orang yang mimpi ketika itu bahkan 18 orang sahabat mimpi berbarengan. <clears throat> Tapi yang pertama kali menyampaikan mimpinya adalah Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ya, tapi bukan dalilnya mimpi. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini dia mimpi, beliau mimpi, tapi istinas. Bisa dijadikan is apa istinas? Menghibur. Naam hiya ayatun minha. Ya, dia apa ya? Al-basmalah ayatun minha minal Fatihah. Walakin, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubtilu salata tarikiha. Tapi jangan kamu membatalkan salat orang yang tidak membaca bis Bismillah. Walaupun dikatakan iya itu bagian daripada Fatihah, tapi yang sholat tanpa membaca basmalah, basmalah jangan dibatal, jangan dianggap batal. Jangan oh itu tidak batal, wah anak mimpi loh, nggak usah. Nanti fit. Kedua, lama nazala Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas bi musawwa isim balad minal buldan guru Yaman. Ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas masuk kota Musawwa dekat dengan Yaman musadifan waktal Jum'ah berdekatan dengan Yaman dan kebetulan di waktu datangnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas ini di hari Jumat zahaba ila Jami'il Balad kemudian dia pergi ke Jami'il Balad Jami' adalah masjid yang dilaksanakan salat Jum Jumat Ketika pergi ke masjid jami untuk melaksanakan sholat Jumat, qaddamuhu imaman bihim. Akhirnya mereka melihat Habib Ahmad bin Hasan Latos, akhirnya mereka mempersilahkan Habib Ahmad bin Hasan Latos untuk menjadi imam. Wa kana aktsarul musallin minal Hanafiyah. Dan di kampung itu, di daerah tersebut, kebanyakan orang yang sholat di situ bermadhab Hanafi, bukan bermadhab Syafi'i. As-salaf mazhabnya sah. Falamma ahrama tatkala Habib Ahmad bin Hasan Lotos takbiratul ihram kemudian baca Fatihah asarra bil basmalati fil Fatihati usura. Asarra bil basmalah di sini. Dia membaca bismillahnya dengan pelan. Untuk apa? Mura'atan limazhabihim. Untuk memperhatikan atau yurai. Apa yurai? Menjagalah menjaga menjaga apa? Ya, menjaga menghormati mereka lah. Untuk menghormati mereka yang berbeda mas. Bagaimana di sini Habib Ahmad bin Hadratos yang dalam mazhab Imam Syafi'i seharusnya bismillah itu dibaca dengan keras, tapi mazhab Imam Abu Hanifah tidak dibaca. Jangankan keras, tidak perlu dibaca karena bukan bagian daripada fa. Ya, Nah, untuk menghindari fitnah, menghindari oh, nanti dibaca, wah ini eh, coba tahu tidak dijadikan imam kan gitu. Nah, untuk mengingatkan kita kita gitu. Kalau kita misalnya sholat subuh ternyata imamnya tidak kunut, kita kan walaupun sah sebenarnya kan, tapi minimal uh kurang ngajar imam itu. Karena ini gara-gara imamnya tidak kunut, akhirnya dia jadi tidak kunut. Padahal ya walaupun tidak kunut tetap tetap sah. Ya mereka juga mungkin begitu. Kalau berbalik keadaannya Terus sholat subuh, mereka yang bermadhab selain madhab syafi'i tidak kunut kan? Selain madhab syafi'i tidak kunut. Terus tahu yang jadi imam madhab syafi'i. Kunut. Yang makmumnya ha? Kurang ajar ini. ah seumur-umur umur tidak kunut jadi kunut. Ini tambah lama akhirnya kan gitu. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena kebanyakan ya, kan dilihat yang lebih bah, banyak. Karena kebanyakan mereka adalah bermazhab Abu Hanifah, maka beliau membaca bismillahnya dengan sir tidak didengar seakan-akan tidak membaca bismillah seperti diharamkan kan tidak membaca bismillah mura'atan limazhabihim yang ketiga qala ba'duhum inna qira'ah maliki fil fatihah afdal li ziyadatil harf sebagian mengatakan membaca maliki yaumiddin maliki mimnya dipanjangkan maliki yaumiddin afdal hukumnya Ya, afdol. Artinya sama-sama boleh. Dua kiroah, dua-duanya benar. Boleh dibaca maliki yomidin, boleh juga dibaca dengan maliki yomidin. Makanya huruf Al-Fatihah imma seratus, seratus berapa? seratus berapa? puluh enam atau seratus tujuh apa lima atau 150 tuh 155 <laughs> ngetes saja 156 atau 155 nah, jadi ada riwayat mengatakan 156 ada riwayat mengatakan 155 jadi dua-duanya riwayatnya ben sohiha jadi ada kiroah seperti itu ada kiroah seperti itu apa yang Abdul Maliki apa yang Abdul Maliki maka dikatakan di sini yang Abdul Maliki kenapa li adatil karena hurufnya berarti lebih satu. Maliki. Berarti ada alifnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalih. Barang siapa membaca satu huruf daripada ayat-ayat Al-Quran dengan satu kalimat, satu hurufnya aja. Maka dia akan mendapatkan satu hasanah. Dan satu hasanah dilipat gandakan sampai sepuluh hasanah. La agulu alif mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wamimun jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu Jadi maliki berarti pahalanya lebih bah banyak kalau dipanjangkan. Jadi baik dibancangkan aja. Walikulli harfin asru hasanat. Wa faddala ba'duhum qira'a maliki. Tapi sebagian mengatakan yang afdal dibaca dengan maliki. Pendek. Kenapa? Di anahu asah qira'atan. Karena menurut qira'ah itu lebih afdal. Bukan berarti tidak sah kiroah maliki ya. Cuma lebih a lebih asoh. Wakana Habib Ali al habsi Sahibul Maulid mengatakan uh, e, beliau Habib Ali al habsi amal beliau ketika membaca Fatihah di waktu sholat apa? Maliki apa Maliki? Qara'a fi rakaatil ula bi Maliki. Maliki. Rakaat pertamanya dibaca dengan panjang Maliki. Wa fi Maliki dengan pendek. Jadi yang pertama maliki yaumiddin, yang kedua maliki yaumiddin. Dan ini tidak masalah baca dua-duanya, berarti mendapatkan dua dua-duanya dan ini tidak sama dengan uh, dengan pendapat ulama yang berbeda ya. Ini kan hanya menjihatil ya. Anggaplah anggaplah seperti sholat witir itu. Sholat uh, Sholat witir menurut Imam Abu Hanifah itu tiga rokat dan harus nyambung. Tidak boleh dipisah. Harus nyambung, tidak boleh dipisah. Dan di situ ada tasahud. Tasahud awal dan tasahud sani. Ada pemisah. Tasahud awal dan tasahud sani. Dan ini bertentangan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. La tusabbihu salatal witri bisolatil maghrib. Jangan kamu menyamakan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Berarti yang dianggap sama dengan sholat maghrib ini pendapatnya Imam Abu. Padahal kan biasanya kita dianjurkan mengikuti pendapat yang lain supaya pendapat atau amalan kita sah menurut semua madhab. Tapi sekarang enggak. Jangan kalau kita mengikuti madhab Abu Hanifah nanti bertentangan dengan hadis nah, Nabi. Ya seperti ini, ini tidak bertentangan. Kalau kita eh, membaca dengan Maliki, Oh, ya hukumnya tetap sah. Maliki juga juga sah ya. Ya nahu juga. Wa kana al-hayyukrukun bawa. Ta'liq. Habib Salim Muhammad bin Agil. Ya, qala Habib Salim bin Muhammad bin Agil muridnya Habib Abu Bakar Sagaf. Sa'altu Sayyidana habib Abu Bakar bin Muhammad Sagaf sahib Gersik. Al-Kutub di Gersik ya. Ini kan muridnya Habib Habib Abu Bakar muridnya Habib Salim. Hmm. Habib Salim muridnya Habib Bakar. Habib Bakar muridnya Habib Ali Al-Hab. Habib Bakar muridnya Habib Ali Al-Hab. <clears throat> Beliau yang mengatakan ya, Habib Ali Al-Habsi yang mengatakan bahwasanya mengatakan kepada murid-muridnya orang-orang yang di zamannya kamu nanti akan mendapatkan ada tiga orang yang namanya semuanya Abu Bakar. Makomnya mereka sama. Katanya Habib Ali bin Muhammad al Habsi. Maka mereka sama hal mereka, keadaan mereka juga sama. Yang pertama, kamu tidak mendapatinya. Kamu tidak mendapati mendapatinya Habib Bakar Al-Adani. Ya, yang yang kedua, kamu mendapatinya di masa mudamu, yaitu gurunya Habib Ali Habsi. Habib Bakar bin Abdullah al abbas gurunya Habib Ali Habsi. Dan yang ketiga, yang namanya Habib Bakar juga sama-sama Habib Bakar. Kamu akan mendapati di masa tuamu nanti. Dan tidak lain nantinya adalah Al-Habib Bakar bin Muhammad Asa. Ini dikatakan oleh Habib Hafsi. Ya Habib Bakar Muhammad Syekh Habib Qasir Raja Lawatan, nafa'ana Nabi wa muslimin Ibi ulumihi amin an Amali Ditanya tentang amalnya beliau ketika membaca Fatihah di waktu sholat. Fi qiraatil Fatihah mu'azzamah hal yaqra maliki yaumiddin bi isbati alif alif maliki atau yaqra maliki di hari alif. Abu Bakar ditanya. Faqala radhiyallahu taala anhu wa arda. Qad kuntu aqra maliki bi isbati alif. Aku dahulu, aku dahulu katanya Abu Bakar segera mengatakan membacanya dengan maliki. Dipanjangkan. Bi isbati alif. Walama kuntu fi lailah min layali di suatu malam, Ja'ani ahadun min salafin al adawin al-arifina billah billail. Datang salah seorang wali Allah kepadaku di malam ha? hari. Faqama yusalli. Kemudian beliau ini sholat. Wa kumtu usalli kadarik. Akhirnya aku pun ikut juga so, sholat. Summa innahu amarani an akra'ah maliki. Kemudian beliau menyuruhku untuk membaca maliki bi isbatil alif fi rokaatil ula. Di waktu rokaat pertama. Wa maliki bihairi alif firaqata firaqatis misalnya. Maka semenjak itu beliau meneruskan amalan ter Summa sa'altu sayyidana kemudian ditanya lagi oleh Habib Sarim hakada al-amal fi shalah wa idza kana al-insan kharij shalah fa al-amal itu kan kalau di luar solat kalau di luar nah, kalau di dalam itu kan kalau di dalam ya kalau di dalam solat baca apa maliki apa maliki Maliki rokaat pertama, maliki rokaat kedua. Kenapa kok harus dah dibalik maliki rokaat kedua, maliki rokaat pertama? Kenapa? Karena dianjurkan rokaat pertama itu lebih panjang daripada rokaat kedua. Kalau dibalik, takutnya nanti rokaat keduanya lebih panjang. Yang abdul rokaat pertama lebih panjang daripada rokaat ke Nah, itu kan di dalam sholat. Bagaimana kalau kita Al-Fatihah, apa Malik Yaumiddin, apa Malik Yaumiddin? Faqala radhiyallahu ta'ala ya takhayyar al-insan. Boleh memilih, eh, tidak harus Malik, tidak terserah. Ya, karena dua-duanya bacaan yang boleh dibaca. Tahan baina qira'ah Malik bi isbati aw Malik bi hasbil alif fa inna kiltal aten sohi hatan karena dua-duanya bacaan tersebut adalah sohi Summa sa'altu amma idza kanat di salat rubaiyah itu kan kalau rakaat pertama, rakaat kedua. Bagaimana kalau sholat zuhur? Empat rakaat. Dan yang lain. Pakai fa yaqra fi rakaat salisa wa rabi'ah. Faqala radhiyallahu ta'ala alladhi hasala li at adehi alaihi huwa fi rakaatil ula Yang aku dapat pelajaran yang diajarkan itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Tidak diajarkan rakaat ketiga dan ke amasari salisah wa rabi'ah al-insan bainan kiroaten. Jadi boleh memilih. Ya kalau kita memilih boleh di rokaat ketiga maliki, rokaat keempat maliki. Biar seim. Allah a'lam <clears throat> Ya Rabbana tarafna fi annana Atub alaina tauba tawsir likulli ああ。